الحسين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غضب باب الغضب بسم الله الرحمن الرحيم Agar ma'alif wa hafidullah ta'ala nafa nabi wa fidana amin. Babu syuf'ah. Ta'rifu syuf'ah. Luwatan ad-dammu. Kita akan bahas tentang syuf'ah. Syuf'ah itu adalah jika dua orang atau lebih berkongsi untuk memiliki satu rumah. Lalu kemudian setelah keduanya itu membeli dan belum dibagi mana yang milik satu, mana yang milik dua, mana yang milik si A, mana yang milik si B. Tiba-tiba si B menjualnya kepada orang lain tanpa izin kepada si A. Nah, maka si B ini berhak untuk mengambilnya dengan harga yang dia lepas kepada orang ketiga itu. Dengan apa haknya dia itu? Dengan hak syuf'a. Itu syuf'a itu namanya. Jadi syuf'a itu secara bahasa adalah abdamu. Merangkul. Wasyara'an dan menurut syari adalah hakun tamallukin gahriyin. Yaitu hak untuk memiliki dengan cara paksa yasbutu yang akan ditetapkan dan berlaku li syarikil qadim bagi mitra yang lama ala syarikil hadis kepada mitra yang baru fima mulika terhadap apa yang dimilikinya bi'iwadin dengan iwad dengan imbalan Hagu tamalukin gahriyin fala yustaratu ridha syarikil hadis. Maka di sini tidak disyaratkan kerelaan daripada mitra yang baru. Jadi misalnya itu adalah Ustadz berkongsi dengan si eh, sama Bibzen. Kemudian Ustadz menjual kepada Habib Ali tanpa izin kepada Habib Zain. Nah, maka nanti Habib Zain itu berhak untuk mengambilnya lagi dari Habib Ali dengan harga yang telah diberikan kepada Ustadz oleh Habib Ali itu dan dia tidak berhak untuk mencegah atau tidak mau menjualnya kepada Habib Zain karena Habib Zain berhak untuk memaksakan kehendaknya di sini dengan hak apa hak syuf'ah itu itu hak syuf'ah di sini Walakin al-afu anha ma malam yakun mustari asyarikil hadis nadiman au magbunan. Tapi dengan cara yang baik-baik memaafkan itu lebih utama. Selama si pembeli itu, yaitu mitra yang baru itu, tidak tidak apa menyesal atau dia tidak rugi. Hmm. Yasbutu li syarikil qadim ala syarikil hadis yang ditetapkan oleh syariat bagi mitra yang lama kepada mitra yang baru. Falabudda min taqaddumi sababi milki syafi ala milkil masyhum minhu. Jadi hagus syuf'a itu bisa digunakan ketika terjadi suatu sebab kepemilikan syafi'nya kepada kepemilikan masyfu' minhunya itu yaitu asyarik al-hadis kama sayati. Fima mulika bi'iwadin terhadap apa yang dimiliki dengan iwat. Lain halnya kalau seumpama habisnya memberikan kepada anaknya berikan kepada Bib Ali tanpa imbalan diberikan. Ustaz nggak bisa mengambil secara paksa dengan hak syuf'a itu nggak bisa. Idza kana syarikul hadis malaka nasibahu bi iwadin Kalau seumpama mitra yang baru itu dia menjadi pemilik baru dengan imbalan dibeli. Wa maiza malaku bihibatin tapi kalau dia itu memilikinya dengan cara hibah au dengan cara warisan atau wasiatin atau wasiat atau nazarin atau karena nazar fala syuf'ata hinaizin maka tidak berlaku hukum syuf'ah di situ. Al-aslu fihi khabar al-Bukhari dasar atau referensi daripada hukum syuf'ah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syu'ati fi kulli malin mal lam yuksam. Nabi telah memutuskan dan menentukan hukum syufa itu terhadap harta yang belum dibagi. Tapi kalau sudah harta itu dibagi, yang atas milik fulan, yang di bawah milik fulan, ah udah boleh itu dijual dan tidak ada hak syufa di situ. Ini kalau masih saru, masih belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syufata. Tapi kalau sudah ditentukan batas-batasnya dan sudah ditentukan juga jalan-jalannya, jalannya yang ini lewat sini, yang jalan yang ini lewat sini, sudah ditentukan maksudnya harta itu bukan milik bersama lagi tapi dibagi-bagi sudah fala syuf'ata maka tidak ada syuf'at di situ. Wa khabaru muslimin qala sallallahu alaihi wasallam asyfa'atu fi kulli syirkin fi ardin aw ri'in aw ha'itin la yasluh an yabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi Syufa itu terhadap sesuatu yang dibeli atau dimiliki dengan kongsi. Baik dalam tanah atau hasil tanah atau di dalam bangunan layak yasluh an yabi'a yang tidak layak untuk dijual hatta ya'ridu ala syarikihi sehingga dia itu menyodorkan dulu kepada mitranya fayakhudha aw yada sehingga dia itu yang mengambilnya bukan orang lain atau dia membiarkannya dia menjualnya kepada orang lain fa in ata fasyariku ahaqqu bihi hatta yu'zinahu fa in aba kalau dia itu mencegah untuk menjual kepadanya tapi ternyata dijual kepada orang lain maka mitra yang lama itu lebih berhak untuk mendapatkannya sampai dia itu mengizinkannya waraba raba itu manzil ya? rumah wal haid bustan, kebun. Almana anna syafa'ata tasbutu fi ma yumkinu ayuksama madama madama lum, lam yuksam. Hak syufa itu berlaku di dalam harta yang belum dibagikan dan bisa dibagikan. Wa takunu fil mushtaraki khiltata syuyu'in. Dan hak syufa itu berlaku terhadap harta yang terjadi di sana itu kongsi dengan cara khiltotus syuyuk. Nggak jelas yang mana, belum ditentukan. Pokoknya setiap sisi daripada tanah itu, setiap sisi daripada eh, rumah itu atau tembok itu, itu bagian keduanya. Nggak ada dipisahkan yang mana yang punya A, yang mana punya B. Wa amma idza adapun kalau sudah dibagi-bagi bian ba'a ahadu syarikaini nasibahu misalnya salah satu daripada mitra menjual bagiannya gablal kismati sebelum benar-benar dibagi fala syufa'ata enggak ada syufa' karena sudah dibagi mana yang punya si A sudah jelas yang punya si B sudah jelas enggak ada hak syuf'ah di situ sababu masyru'iyatiha apa sih sebabnya kenapa disyariatkan hak syufa itu? Ah. Dab'u darari mu'natil kismah. Karena supaya menghindari bahayanya banyaknya pengeluaran eh, apa biaya ketika harus dibagi. Jadi artinya apa? Kalau semua rumah ini ruangan ini harus bagi dua, berarti kan kita harus bermodal bikin tembok di tengahnya untuk memisah. Nah, oleh karenanya sebelum itu terjadi, maka mitra lama itu berhak untuk membelinya sehingga ini milik semua, milik kita. nggak perlu kita pisah-pisah lagi. Nah, sehingga apa? Uang yang keluar itu nggak banyak gitu. Nah, jadi syufa itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belum tentu mitra yang baru itu cocok dengan mitra yang lama. Kalau dengan mitra yang lama cocok, sama-sama cocok. Tapi kalau dengan mitra yang baru belum tentu cocok. Nah, oleh karenanya menghindari ini semuanya, maka syariat itu telah mencetuskan sebuah syariat namanya syuf'a. Ai law arada ahadu syarikaini ay yastaqilla bi nasibihi la tadarrara syarikul akhar falidzalika syuri'at lidaf'i dzalika darar Artinya kalau seumpama salah satu daripada mitra dua mitra atau tiga mitra atau berapapun, dia ingin menguasai sendiri, Latar syarikul akhar, maka yang lainnya itu akan merasa terganggu. syuri'at lidaf darar. Maka ya, oleh karena itu supaya tidak terjadi yang demikian maka disyariatkan syuf'a itu. Ngerti kan maksudnya? Jadi seperti rumah ini ini milik orang dua tiba-tiba mitra kita menjualnya tanpa seizin kita. Maka kita berhak untuk mengambilnya daripada mitra yang baru itu dengan harga yang dia beli dari mitra Ustadz itu. Untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya Ustadz nggak perlu bangun lagi. Kalau soal dia itu jadi dia bangun pasti dia harus pisah. Berarti apa? Kalau ketika memisah maka kita harus berdua. Kita bikin pemisah antara keduanya itu. Nah, oleh karena itu supaya tidak rugi, supaya tidak mengeluarkan biaya, dan belum tentu kita itu termasuk yang cocok sama mitra yang baru, maka disyariatkan namanya syufa ini. Arkanu syufa salata. Rukun daripada syufa ini ada tiga. Syafi'un. Wahuwa al-akhidu asyarikul qadim. Syafi'un itu mitra lama. Yaitu yang berhak mengambil yang punya hak syufa itu. Terus yang kedua masyfu' yaitu yang diambil. Ayat al-ardu awid daru awiruha. Terus masuk minhu yaitu mitra yang baru. Jadi ada tiga aja. Syafi, mitra lama, masfu, rumah yang diperebutkan itu, kemudian masfu minhu, yaitu syarik yang baru. Surat syufah, contoh daripada akad syufah. Ayakuna baina Zaidin wa Amrin darun. Antara Zaid dan Umar berkongsi membeli satu rumah. Fayabi'u Zaidun hissatahu min Hali Bakar. Maka tiba-tiba Zaid tanpa sepengetahuan Amr menjual bagiannya dari rumah itu kepada Bakar. Fayaqulu Amr, maka Amr nanti berkata kepada Bakar. Bakar itu siapa? Amr itu Syafi. Bakar itu siapa? Masyfu minhu. Rumahnya itu adalah masyfu. Nah, maka Amr berkata kepada Bakar, "Akhadtu hissataka bisyuf'ah." aku ambil bagian kamu yang kau beli dari mitraku dari siapa itu? Dari Z dengan hak syuf'a. Wa yaqbidu bakrun athaman, kemudian Bakar mengambil harganya itu. Ayar babi biqauni fi mati amar atau dia rela untuk e, berada di dalam tanggungannya kalau tidak kontan. Au yaqdil ghadi lahu bisyuf'ah atau kalau masih otot-ototan antara keduanya nanti gadi yang menentukan dengan hak syuf'ah itu. Syurutul masyfu' Nah, jadi benda-benda apa saja yang bisa dibagikan dengan cara syuf'ah. Atau bisa diambil hak syuf'ah di situ. Yang pertama, yakuna mimma yuqbalul kisma fi zatihi. Jadi harta itu termasuk yang bisa dibagikan. Lain hanya kok nggak bisa dibagikan. Harjabi idza lam yuqbalul qisma. Seperti apa? Dukan sogir, tokonya kecil, mau diparuh gimana? toko itu sudah kecil, dua kali dua misalnya kecil, mau diparuh gimana gitu. Kalau diparuh jadi kar seperti kamar mandi akhirnya gitu. Nggak berfungsi seperti toko. Nah, oleh karena itu kalau seumpama sesuatu harta itu yang kecil tidak bisa dibagi, maka tidak ada hak syufa di situ. Au sogirin atau rumah yang kecil, au sogiratin atau sumur yang kecil, itu alladhi yukbal kismah sedangkan definisi atau kaidah yang mengumpulkan yang harta yang bisa dikismah itu yang bisa dibagi itu annau idza qusima amkana an yuntafa'a bihi alwajhu alladhi kana yuntafa'u bihi qabla alqismah wala ibrata bi imkani naf'in akhar. Hanya seperti ini. Ini ruangan apa? Ruangan pertemuan misalnya. Kalau soal kita bagi dua, tetap saja bisa digunakan untuk ruangan pertemuan? Bisa. Nah, ini bisa dibagi. Lain halnya kalau semua toko kecil. Kalau kita bagi dua masih bisa layak dibilang toko, nggak layak lagi. Ah itu berarti layak balul kisma gitu. Nah itu syarat yang pertama. Harta yang bisa berlaku di situ hukum syufa adalah harta benda yang bisa dibagi. Yang kedua, yakuna mimma la yunqalu mil ardi, bukan termasuk harta benda yang bergerak, tapi termasuk harta benda yang tidak bergerak. Harta benda yang tidak bergerak itu namanya akor atau ekor. Ay anda syafa'ata tathbutu fil aqar ay fil ardi wa tawabi al aqar. Wa ma fil ardi al bina wal ghiras. Ghiras itu tanaman yang ditanam di atasnya itu. Fala tathbutu fil mangkulat maka tidak berlaku yang namanya hukum syufa itu di dalam harta benda yang bergerak seperti mobil enggak berlaku handphone nggak berlaku. Pokoknya yang bergerak uang nggak berlaku. Jadi hak syafaat itu hanya di dalam harta benda yang tidak bergerak saja. Kama qala sahibu Safwati Zubat tasbutu fil musyaimin iqari munqasimin ma'tabi'il qarari la bina'in arduhu muhtaqara fahiya kaman kulin wala musta'jara. Jadi hukum syufa itu berlaku di dalam harta benda milik bersama antara dua, tiga dan seterusnya yang tidak ditentukan masih min akori daripada harta benda yang tidak bergerak min yang bisa dibagi maktabiil karari begitu pula ada sebuah keputusan atau yang mengikuti kepada tanah itu. La fi binain bukan hanya di dalam bangunan arduhu muhtaqarah tapi tanahnya itu hasil daripada sewaan. Faya kamakulin itu sama seperti barang harta benda yang bergerak. Wala mustajara dan juga bukan yang disewa. ailatas tasbutu syufatu fil bina alladhi 'alal ardu muhtaqarah. Jadi tidak berlaku syufa itu di dalam bangunan yang dibangun di atas tanah yang muhtaqarah. Muhtaqarah itu nggak bisa diapa-apain. Seperti apa? Mau kufah wal ardil muajjarah muabbadan. Seperti tanah bangunan dibangun di atas tanah yang wakaf. Bangunan dibangun di atas tanah yang disewa selama-lamanya. Terus yang ketiga, an yumlaka bi'iwadin mitra yang baru itu memilikinya dengan imbalan. Amma idza malakul masyru' minhu biwarasatin aw hibatin aw nazrin fala syafa'ata hina idzin. Tapi kalau seumpama pemilik yang baru itu mendapatkannya atau memilikinya bukan dengan cara imbalan, ada imbalan, tapi dengan cara warisan, hibah, nazar, fala syufa'ata hinadzin, maka tidak ada hak syuf'ah berlaku di situ. Syaratul masfu' minhu, apa syaratnya? Mitra yang baru itu. Ta'akhuru sababi mulkihi an sababi milki syafi' yaitu kepemilikannya di dalam harta yang direbutkan itu itu lebih akhir. Artinya mitra yang lama itu memilikinya dahulu baru kemudian dimiliki oleh mitra yang baru yang akan diambil haknya dengan hak syufa. Wa ma idzam talaka fi waqtin wahid fala syuf'ata kabi kalau seumpama keduanya itu memiliki harta benda yang diperebutkan itu dalam satu waktu maka tidak ada hak syufa di situ. Wal ibrahuna nabi ta'akhuri sababil milki. Lal milki nafsihi. Nah, tapi patokannya di sini, barometernya di sini dengan terlambatnya atau akhirnya sebab kepemilikan. Fem, bukan sebab eh, apa terjadinya kepemilikan itu sendiri. Misaluhu contohnya Zaidun wa Amrun syarikani fi ardin. Zaid sama Amr kongsi dalam sebuah tanah. Kemudian ba'a Zaidun nasibahu li Bakrin. Kemudian Zaid menjual bagiannya kepada Bakar. Bisyartil khiyar lahu dengan syarat khiyar. Fa ba'a Amrun nasibahu Fem Bi'a. Fa ba'a Amrun nasibahu. Maka Amr juga menjual Bi'a aibatta biduni khiyarin, tanpa khiyar. Li Khalid, untuk Khalid. Fasyufatu li Bakar, maka syufa di sini adalah milik Bakar. Al-Musalil awal, li taqaddumi sababi milkihi, wawal 'aqdu ala sababi milki Khalid. Karena di sini lebih dahulu kepemilikannya. Yaitu akad yang menjadi sebab miliknya Khalid. Berarti Khalid itu mustari yang kedua. Berarti mustari yang pertama siapa? Bakar. Dan karena di sini kan si Z menjual kepada si Z menjual kepada uh, Bakar. Kemudian si Amr menjual kepada Khalid. Fem. Nah, maka di sini yang berhak untuk menjadi syafi siapa? Bakar. Dan kenapa demikian? Karena sebab kepemilikan pertama kali yang dilakukan itu oleh bakar walaupun masih hiar atau masih hiar. Hiar itu kan boleh kembalikan. Boleh nggak jadi. Misalnya Pak. Muhammad beli dari Ana hari ini. Tapi boleh hiar sampai tiga hari. Dia masih mau milih. Mikir-mikir dulu sampai tiga hari. Habib Zain menjual kepada orang lain, kepada Ali, itu besok. time. Nah, yang berhak untuk mendapatkan hak syufa itu siapa? Muhammad apa Ali yang membeli dari Habib Zain? Ah Muhammad. Walaupun Muhammad itu beli kepada Ustadz itu dengan khiyar. Sedangkan Habib Zain membelinya kepada Habib Zain tanpa khiyar. Langsung jadi besok. Tapi kalau kepada Ustadz Muhammad itu nanti masih ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan nggak jadi. Tapi sebab kepemilikan sudah terlaksana lebih dahulu sebelum Ali. Gitu loh. Jadi sini yang penting adalah sebab kepemilikan mitra yang lama itu lebih dahulu daripada mitra yang baru. Maka dia berhak untuk mendapatkan hak syufa. Ini nggak terjadi di sini, nggak terjadi, jarang terjadi ya. Dan ini termasuk suluh. Termasuk bagian daripada suluh ini. Ah, jadi apa damai, cara damainya seperti itu. Jadi daripada ribut, ah, maka ditentukan hukum seperti ini. Kemudian milkul syafi asyakso yakun bisa sati asya. Seorang mitra itu berhak mendapatkan bagiannya itu dengan salah satu pada tiga hal. Apa itu? Anjat fa'asaman ilal, ilal masuk minhu. Jadi mitra lama sudah memberikan harganya kepada mitra baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ayatul masuk minhu biaya kuna saman fizim mati syafi. Atau kalau nggak dikasih kontan, mitra yang baru itu bersedia untuk dibayar dengan cara hutang. Yang ketiga, kalau sama masih otot-ototan antara keduanya, maka kemudian godi yang menentukan bahwasanya supaya itu berlaku untuknya. Al-halat allati la takunu fiha Ada beberapa keadaan yang tidak bakal terjadi syub'ah itu. Satu, idza malaka nasibahu biasin. Jika seseorang mendapatkan bagiannya dengan cara warisan, awasiatin atau wasiat au nazin atau nazar, au waqfin atau wakaf, au hibatin atau hibah, maka tidak ada hukum syuf'ah di situ. Yang kedua, yang kedua an yabi asyaksu bi min majhulil gima. Kafasin summa ahu au yakhlitahu ma'a ghairihi. Misalnya seseorang menjual bagiannya dengan sesuatu yang mutagawim. Apa mutagawim? Jadi ada misli, ada mutagawim uang itu termasuk misli karena ada kesamaannya. Kalau mutagawim itu harta benda yang ada nilainya seperti cincin. Nah, itu itu mutagawim itu namanya. Majhulul gimah, dia nggak tahu berapa harganya. Tapi dibelinya itu dengan mutagawim. Kafasin seperti eh, batu permata yang ada di cincin tuh, fas itu namanya. Sumaidayahu kemudian dihilangkan atau dicampur dengan batu cincin yang lainnya. Nah, maka nggak bisa di sini ada ada apa? Ada hukum syuf'ah. Kenapa? Berapa dia mau bayar? Karena ini nggak nggak ada harganya. nggak ketahuan harganya, nilainya itu nggak ketahuan. Kan di sini kan nanti mitra yang lama mengambil daripada mitra yang baru sesuai dengan harga yang dibayar kepada mitra yang lama juga itu yang menjualnya kepadanya. Nah, sementara berapa harganya? Nggak tahu. Karena apa? Dia membelinya dengan barang. Sedangkan barang itu termasuk mutagawim, Tidak ada misliatnya. Kalau ada misliatnya seperti uang, maka berapa dia beli? Ya dengan harga itulah dia itu mengambilnya. Tapi karena dia membayarnya dengan mutagawim, maka tidak terlaksana sehingga tercegah hukum syuf'a di sini. Yang ketiga, Iza malakal masyuh minhu bi'iwadin muayyanin majhul. Jika mitra yang baru itu memiliki barang tersebut dengan suatu imbalan yang telah ditentukan tapi berapa jumlahnya dia tidak ketahuan. Summa anfaqal ba'i minhu aw khalatahu bighairi. Kemudian diinfakkan itu. fem Yang menjual itu menginfakannya. Jadi sehingga tambah enggak ketahuan berapa jumlahnya, berapa nilainya. Aw khalatahu bighairi atau sudah bercampur dengan barang dan harta benda yang lainnya. yasihu milkul masyhum minhu maka mitra yang baru itu Fem dianggap sah memilikinya dan tidak punya hak mitra yang lama untuk membatalkannya dengan hak syuf'ah. Walakin la tasyau syuf'ah fihi li adami ilmi wa zaman dan tidak sah syuf'ah di situ. Kenapa? Tidak diketahui berapa harganya. Kanistara minan malik hadhil qumah. Misalnya mitra yang baru itu membeli daripada pemiliknya itu dengan satu karung uang. Berapa isinya enggak tahu. Semakadal baik. Kemudian yang menjual itu mengambil karung itu. Gadron gairah maklum. Dengan kadar yang e, tidak diketahui. Jadi nggak pakai dihitung dulu. Langsung dilihat, ambil, kasihkan sama orang. Atau diinfakkan, disorakan. Sehingga yang di sini berapa nggak tahu. Karena sudah dikeluarkan kan sebagiannya. Nah, gimana hukumnya? Nggak bisa lagi dilaksanakan hukum syuf'ah. Kenapa? Karena berapa imbalannya? Mau dibayar dengan berapa? Kita nggak tahu. Nah, kalau semua sengaja dia melakukan yang semacam itu untuk supaya mitra yang lama tidak bisa menggagalkan kepemilikan mitra yang baru, ya dosa gitu aja karena dia termasuk menipu. Atau karena batu malu ba'du maculan atau dengan harga sebagiannya diketahui dan sebagiannya lagi tidak diketahui. Fulatasyahu syubhatu kadzalik wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bahas lebih lagi di masa yang akan datang. Karena ini memang agak sulit sesuatu yang tidak kita praktekkan itu sesuatu yang sulit untuk difahami. Sesuatu yang selalu kita praktekkan, sesuatu yang mudah untuk kita jangkau sehingga kita sulit untuk memahami uh, mudah untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Galam ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidarin amin. Saya ke mana? Hah? Kefai tasawwaru? Ayahju bau syai'un wa huwa alladhi athara kulla syai'. Hmm? Bagaimana? Wagala Sayyidi Muhyiddin. Kita masih membahas tentang mimma yadulluka wujud di qahrihi subhanahu an yahju an hajabaka anhu bima laysa mawjudin ma'ahu. Terkait dengan sifat Allah dan tindakan-tindakannya terhadap hamba-hambanya. Bahwasanya termasuk di antara tanda adanya kekuatan dan kekuasaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya, Allah menutupi. Faham? Dari hamba itu sesuatu yang tidak ada bersamanya. Sesuatu yang tidak ada bersamanya. Faham? Itu hikmahnya. Sampai kemudian, وَقَلَ سَيِّدِ مُحِدِّينَ مَنْ شَهِدَ الْخَلْقَ لَا فِعْلَ لَهُمْ فَقَدْ فَازَ Wa man syahidahum la hayata lahum faqad haza. Wa man syahidahum ainal adami faqad wasala. Coba lihat. Ini tiga tingkatan yang sulit untuk kita meraihnya walaupun tingkatan yang pertama gitu. <laughs> jadi caranya kita memahami sesuatu yang hakikat itu faham itu harus dengan kejernihan hati. Jangan masih ada syubhat ataupun masih ada dorongan serta bisikan hawa nafsu. Karena ini adalah ilmu tasawuf, ilmu hakoik, ilmu hakikat. Gitu. Di sini katanya Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi, Man syahidal khalqa, barang siapa yang melihat kepada makhluk, la fi'lalahum, dia tidak bisa berbuat apapun. Nggak bisa melakukan sesuatu apapun. Nggak bisa berucap dengan ucapan apapun, tidak bisa melakukan suatu tindakan apapun tidak bisa melintaskan suatu lintasan apapun. La fi'lalahum. Sama sekali. Fakat fas, orang yang semacam itu melihatnya, dia adalah orang yang beruntung. Nah ini kan seakan-akan sudah, klimaks sudah, paling tinggi magamnya. Padahal itu paling rendah. Jadi biar kita paham, bagaimana cara kita menyikapi kehidupan di dunia ini. Karena ada sebuah hal yang oleh Nabi kita Muhammad SAW ditampakkan kepada kita, Fahim bahwasanya kehidupan di dunia itu ada misi dan visinya. Misi dan visinya itu adalah supaya kita tahu kita ini seorang hamba, supaya kita tahu ada yang mengatur di sana namanya Allah, Tuhan kita. Sebetulnya seperti itu. Dengan ibadah yang bermacam-macam ini, tujuannya Allah Ta'ala itu ke situ. Oleh karenanya dalam hadis sebutkan, Kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini dulu adalah sebuah hal yang bagus yang mulia, yang indah, tapi nggak ada yang tahu. Fakhibuan urafa. Kemudian aku ingin supaya aku diketahui. Fakhalaqtul halko, Aku ciptakan makhluk ini dan alam semesta ini. Jadi di, kenapa Allah telah menciptakan alam semesta? Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan jin? Supaya mereka itu tahu ada Allah. Nah, jadi itu tujuan utamanya. Ketika kita berbahagia, ingat Allah yang bahagiakanmu. Jadi kita sedih, ingat Allah yang menjadikan kamu. Tapi ada tujuannya Allah Ta'ala. Bukan menjadikan kamu untuk menyengsarakanmu, tidak. Nah, jadi itu seperti itu. Apapun yang kita lakukan, ibadah. Kenapa kita ibadah? Supaya kita tahu. Kita ini seorang hamba yang diwajibkan untuk melaksanakan perintahnya Tuhan. Dan kita diperintahkan untuk ibadah. Ya udah kita laksanakan ibadah itu. Mau berat dilakukan atau tidak berat dilakukan. Laksanakan. Supaya kita tahu. Kita ini seorang hamba. Di sana yang menentukan. Nah, gitu. Ya semua. Semua ibadah. Semua ahlak yang baik, semua macam-macam kebaikan, semuanya itu kembalinya kepada intinya yaitu supaya kita faham dengan makom ubudiyah kita. Makom kehambaan kita ini. Gitu. Oleh karena kata beliau, kalau seumpama ada seseorang yang melihat seluruh makhluk itu tidak mempunyai sebuah kekuatan untuk bertindak. Tidak mempunyai sebuah kekuatan untuk berucap. Paham? Kalau ada orang yang berbicara, ada orang yang bertindak seperti ini, Allah yang bergerakkan. Allah yang berkehendak. Dan memang begitu keadaannya. Nah, jadi artinya apa? Kalau seorang kita menyalahkan dia, ya salah sekali. Kenapa? Karena dia itu cuma sebagai robot. Dia robot. Nah, gitu. Jadi harusnya, makanya Nabi SAW itu kenapa bersabda kepada kita, memberikan himbauan dan anjuran kepada kita, kun ma'al khalki kan la khalka. Jadilah kamu bersama makhluk seakan-akan tidak ada makhluk. Jadi yang ada itu Allah. Seperti Jenar yang kita dengar ceritanya antara dia dengan uh, Syekh Sunan Kalijaga. Nah, itu sebenarnya Siti Jenar itu seperti yang terjadi kepada Ibn Arabi ini. Jadi dia bukan seorang yang kafir, bukan seorang mulhid, bukan seorang musyrik, bukan seorang zindik. Tapi beliau itu termasuk yang sudah sampai kepada hakikat. Nah ini hakikat namanya gitu. Nah, oleh karenanya paling rendahnya hakikat itu kita melihat seluruh manusia itu FM. Perilakunya itu bukan perilaku mereka. Nggak ada perilaku mereka. Nggak ada perilaku. Tapi yang ada itu adalah kekuasaan Allah dan kekuatannya. Nah, itu paling rendah itu. Bukan paling tinggi. Paling rendah. Lalu kata beliau. Gal. Waman syahidahum lahayatalahum fakat haza. Barang siapa yang beranggapan seluruh manusia itu tidak ada kehidupan. Nafas pun nggak ada nyawa pun nggak ada. Faham? Fakat hazza dia itu telah mendapatkan keutamaan yang besar sisi Allah. Nah, itu di atas, di atasnya. Jadi sampai kehidupannya pun itu di tangan Allah, nafasnya di tangan Allah, dia mati atau tidak hari ini di tangan Allah semuanya. Jadi kalau matinya, hidupnya pun dia itu tidak memilikinya. Apalagi sampai dia itu bertindak suatu tindakan yang kemudian kita akan nisbahkan kepada dia. Mana mungkin? Orang hidup matinya aja dia nggak punya. Kok bisa kita nyalakan dia karena tindakan dan ucapan? <laughs> gitu. Nah, jadi implementasinya itu ke situ nantinya gitu Jadi sama seperti kalau seumpama ada monyet. Tahu monyet nggak? Insya Allah kalian tahu semuanya monyet kan? Nah, monyet itu kita ajarkan. Ajarkan, diajari. Kan namanya binatang bisa diajari kan? Nah, kemudian sampai pinter. Ternyata kita ajarkan untuk apa? Nanti kalau ada ustazah lewat situ, ambil jilbabnya tarik. Nah, gitu Akhirnya kemudian setiap ada kerah, eh, ada ustazah lewat, ah dikejar sama kerah itu. Ditarik jilbabnya. Kamu marah sama kerah apa marah sama ustaz? Ayo. Fem, kerah itu tunduk kepada ustaz. Dan dia disuruh ustaz. Kalau disuruh jangan, berhenti dia. Terus, terus dia. Nah, kamu marah sama kerahnya apa marah sama ustaz? Ah gitu Fem. Nah, ini ada sebuah contoh di dalam kehidupan yang untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap yang semacam ini. Tentunya kita marah kepada siapa? Kepada yang nyuruh. Ya kan? Kepada yang nyuruh. Kenapa? Yang namanya kera nggak punya akal. Akal pun nggak punya, kehidupan nggak nggak punya dia gitu. Eh, seakan-akan seperti itu. Akal nggak punya. Dia itu begitu karena diajari. Begitu pula siapa yang mengajari kita itu bisa berbuat begini, bisa begini, bisa bertindak begini itu siapa? Hah? Dengan corak seperti itu siapa? Coba kita lihat itu anak kecil tuh. Dari mulai semenjak bayi. Kok bisa-bisanya dia itu mengerti bahwasanya kehidupan itu dimulai dan didapatkan e, dengan cara makan. Harus nyusu. Fem, kenapa kok mulutnya dimasukkan gitu loh. Kenapa dia mau sekali dua kali coba langsung dia mau Nah, kenapa dia itu tidak menyusup pakai kuping atau hidung gitu loh. Atau pakai tangan saja cukup <laughs> nah, gitu. Siapa yang, yang yang memberitahu siapa? Allah. Bukan kita, bukan manusia. Dan kenapa cukup dengan air susu itu seorang anak yang masih di bawah umur 2 tahun nggak perlu makan-makan yang lainnya nggak perlu cukup susu. Padahal kalau kita yang sudah besar ini kalau cuma minum susu saja cukup nggak? Sakit kita. Tapi kenapa kok anak kecil itu cukup? Allah. Jadi semuanya datang dari, dari Allah. kan sama saja seperti itu. Yang mengajari monyet itu ustaz. Sehingga monyet itu jadi kurang ajar. Ya kan? Nah, ustaz yang menggerakkan dia. Karena ustaz yang menentukan, eh jangan. Berhenti dia. Terus. Terus dia. <laughs> Berarti kan tergantung pada siapa? Ustaz. Ah, ambil contoh lagi. Ustaz punya eh, mainan anak-anak. Harganya robot. Harganya 2.400. Pakai remote, pakai handphone. Nah, dia dia bisa bawa bawa eh, bawa gelas itu bisa, saya tidak. Fem. Hanya seteru bawa gelas, gelas, red, bawa sebelum sampai tumpah. Kita marah sama siapa? Hah? Marah sama robotnya? Atau marah sama yang main ikannya? Karena dia teledor, akhirnya ada yang salah-salah jadi tumpah. Hah? Marah sama siapa? Nah, disinilah kita itu bisa menilai kita ini gila apa enggak gitu. Ya? Di sini kita bisa menilai kita ini telah berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya atau yang ada faedahnya. Di sini kita bisa menilai bagaimana kekuasaan dan kekuatan Allah SWT yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha uh, segala-galanya. Nah itu. Terus yang ketiga, yang lebih tinggi lagi derajatnya. Waman syahidahum ainal adam fakat wasal. Siapa yang menganggap bahwa manusia itu tidak pernah ada. Nggak ada manusia. saya ah, itu sampai. Apa bedanya antara yang pertama, kedua, dan ketiga? Yang ketiga itu sudah sama sekali nggak melihat orang sama sekali. Sama sekali. Apapun yang dia terima langsung lihat pada Allah. Yang enak, ya Allah engkau telah memberikan kenikmatan. Yang tidak enak, ya Allah engkau akan menguji untuk mendapatkan pahala dan penghapusan dosa. Itu, itu yang ketiga. Yang kedua, tapi begitu terjadi, maka ada dua yang kita tuduh untuk melakukannya. Siapa dia? Allah. Tapi yang kedua, orang itu. Kenapa? Karena orang itu. Orang Allah Ta'ala yang menentukan semuanya. Nah, dia masih hidup kok. Nah, hidup. Dia masih hidup. Padahal kehidupannya itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, dia sudah merencanakan segala sesuatu disiapkan. Tapi kalau Allah berkehendak bisa terlaksana, Enggak terlaksana. Ah, masih mending tapi daripada yang ketiga. Yang pertama. Yang pertama itu adalah Fem dia tidak melihat gerakannya itu dari dia, tapi dari Allah. Cuma karena dia yang bergerak, aku marah sama dia. Ah, gitu. Ah, jadi masih dilihat gerakannya. Cuma gerakannya itu memang Allah yang bergerakan, tapi gerakannya itu masih dilihat. Nah, itu termasuk yang paling rendah. Jadi tidak ada gerakan, tidak ada tindakan dari manusia. Itu makom yang paling rendah. Yang kedua tidak ada kehidupan. Berarti apa? Kalau tidak ada kehidupan berarti pernah hidup kan? Pernah hidup. Yang ketiga sama sekali tidak pernah ada. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Itu kalau sudah sampai ke batas itu berarti sudah sampai. Gitu. Harusnya kita itu melihat segala sesuatu itu seperti itu. Banyak berbicara kepada diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri untuk menyikapi sesuatu yang terjadi pada kita. Itu adalah tafakur. Itu yang dimasukkan dengan tafakur. Lihat bagaimana para tabi ini itu mensifatkan para sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu adalah tidak lain anak didik Nabi kita Muhammad SAW. Mereka itu kebanyakan yang mensifatinya seakan-akan orang gila. Nanti duduk sendiri sambil tasbihnya sambil ngomong-ngomong sendiri, ngomong sendiri. Orang lihat itu seperti orang gila, padahal dia itu tafakur. Nah, untuk apa? Mujahadah. Lihat bagaimana ketika Sayyidina Abi Darda pada waktu beliau sedang sekarat. Datang sahabat-sahabat beliau, orang dekat beliau untuk menjenguk beliau karena beliau seorang mulia, sahabatnya Nabi, anak didiknya Nabi Muhammad. Nah, gitu. Tapi lihat bagaimana anak didiknya Nabi Muhammad nih. Begitu datang mereka, maka mereka itu mengatakan, "Apa yang kali apa yang kau adukan? Apa yang kau rasakan?" Apa yang kau adukan dan apa yang kau rasakan? Apa jawaban dia? Zunubi, dosa-dosaku. Yang aku adukan adukannya adalah dosa-dosaku ini karena dosaku ini yang terjadi ini seperti ini karena dosaku ini. Sampai Allah menjadikan aku seperti ini gitu. Kemudian ditanya lagi, "Mada tastahi? Apa yang kamu inginkan? Biar kami akan carikan. Apa kamu pengen apa? Kami akan belikan." Apa kata Al-jannah, surga. Mau dibeli di mana surga? <laughs> Al-jannah gitu. Lalu ke, kemudian mereka berkata begini lagi pada dia. Afala uhdiru laka tabib? Apakah kamu mau aku datangkan seorang dokter untuk mengobatimu? Maka kata dia, gal tabibi mai. Dokterku sekarang bersamaku. Maka kemudian ditanya, "Mada galala laka tabib?" Apa yang dikatakan oleh dokter terkait denganmu? Dokterku berkata, "Inni fa'alun lima urid." Aku melaksanakan apapun yang aku kehendaki. <laughs> Coba lihat, semua itu terkait dengan Allah. Bukan lagi dia ngomong dengan manusia, tapi terkait dengan Allah. Tidak dianggap adanya manusia di sekitarnya. Nah, ini adalah anak diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Sayyidina Salman Al-Farisi ketika dibangunkan rumah untuknya datang arsiteknya. Dan sebelum dibangunkan rumah untuknya ditanya, ini kamu mau bikin rumah seperti apa untukku?" Nah, maka ditunjukkan, "Gar kan rumah rumah yang akan aku buatkan buat kamu itu adalah kalau kamu tidur selonjoran maka pas kena temboknya. Faham? Kalau membentangkan kaki kena temboknya. Kalau kamu berdiri, faham? Kamu angkat sedikit kena atapnya. Kalau begitu buatlah. <laughs> nah, itu sahabat Nabi. Saya Salman Al-Farisi setelah dibuka negara-negara Islam banyak yang namanya harta benda eh, yang menjadi milik Baitul Mal tapi lihat bagaimana beliau kehidupannya. Siapa mereka? Anak didiknya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka yang tidak melihat kehidupan ini kecuali mata ulgurur, sebuah kehidupan yang menipu. Banyak orang tertipu memang, ya banyak orang tertipu yang nggak tahu tertipu. Kebanyakan orang yang nggak tahu kan tertipu, tapi kalau orang yang tahu nggak mau tertipu. Misalnya apa? Kita ngelihat ada anak-anak murid yang jalan kemana kemari, padahal di belakangnya ada aku gila tulisan di situ, aku gila gitu. Dia tahu nggak? Kalau dia tahu mau pakai kalau dia tahu ketika itu apa yang dia lakukan? Dilepasnya. Nah, karena dia nggak tahu, dia mau seperti itu. Dibodoh-bodohin sama orang, dia nggak tahu. Jadi dunia itu seperti itu. Jadi sifatnya dunia itu adalah mata suatu kesenangan, tapi hurur, menipu, menipu banyak orang. Karena dunia yang justru akan menjadi beban untuknya, tapi justru dia itu berani memutuskan tali silaturahminya. Karena dunia yang justru akan memperkeruh pikirannya, tapi justru dengan dunia itu kemudian dia meninggalkan kewajibannya. Karena dunia, ah, berapa banyak semacam itu contohnya. semua itu karena dunia. Gitu. Oleh karenanya dunia itu kenapa di dalam Al-Quran itu diibaratkan seperti apa? Seperti apa? Air. Kenapa dikatakan seperti air? Ah, coba lihat air. Semua orang butuh. Semua orang butuhkan. Wajahna minal ma'i kulla syai'in Hai, nggak mungkin kita hidup di dunia tanpa dunia. Nah, nggak mungkin kita hidup di dunia tanpa dunia. Dunia itu susah apa tidak untuk mendapatkannya? Kalau kita ibaratkan seperti air, mudah nggak kita mendapatkan air? Mudah. Nggak sulit mendapatkan air, apalagi di Jawa. Nggak sulit kita mendapatkan air. Air itu dimiliki oleh setiap orang apa tidak? Yang miskin, yang kaya dapat apa tidak? Air. <laughs> Ah, biar, kita paham, air. Nah, kemudian yang miskin sama yang kaya itu, apakah asupan airnya itu berbeda? Kalau orang miskin, maka 2 liter. Kalau orang kaya, 4 liter. Gitu. Coba lihat, bagaimana Allah membandingkan dunia itu dengan air. Dan air itu, subhanallah, menjadi perbandingan yang sangat luar biasa. Daripada perbandingan Allah dalam Al-Qurannya itu. Nah, kemudian, air itu kita ambil. Ya, Lama kelamaan kalau kita agak bocor sedikit, habis tak? Habis sampai tidak ada sisa, sampai tidak ada sisa. Kita punya uang berapa? satu m. bu banyak sekali satu m itu. Ente gunakan. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Habis juga tidak. Itu dunia. Fem, sama seperti air. <laughs> Jadi air kalau sudah ada lubangnya, maka dia habis sampai habis sama sekali nggak ada lagi sama sekali. Itu air. Dan nanti setelah kita meninggal dunia, air itu juga seperti itu. Sebagaimana air itu sekarang kita tampung. Lama-kelamaan berkurang atau tidak? Ada air yang tambah lama, tambah bertambah? Nggak ada. Kalau ada di satu tempat pasti akan berkurang, berkurang, berkurang. Kalau dibiarkan dia akan berkurang dengan uapannya. Terus berkurang, berkurang, tetap berkurang gitu. Apalagi sampai bocor begini, tambah berkurang terus. kau sudah berkurang, habis. Nah, itulah yang terjadi. Kita yang beli, kita yang mengusahakan, kita yang menyewakan, kita yang berupaya, kita yang berpikir, eh nggak tahunya begitu kita meninggal cuma dapat bagian kafan, katun, <laughs> kapas. Nah, itu saja kita dapatkan. Itu aja yang kita dapatkan. Ah, ingat gak waktu kita haus? Apa yang kita terjadi? Kita minum kan? Habis kita minum, apa yang terjadi? Selesai kan dahaganya? Setelah itu mau minum lagi. Kalau terus kita paksakan minum, minum, minum terus sampai terjadi? Apa terjadi? Sakit, kembung perut tidak? Ah, sama dunia juga seperti itu. Kalau sudah kembung perutnya, apa yang terjadi? Kenapa? Pikiran kita kemana? Ke sini, ya Allah, sakitnya, sakit. Ah, aduh. tuh. <laughs> Ketika dunia itu sedikit, paham? Cukup. Tapi ketika dunia itu sampai banyak, beban. Kenapa? Sakit tidak? terus kepikiran. Nah, itu. <laughs> Ah, oleh karenanya, maka silahkan. Dunia itu nggak bakal kemana-mana, nggak bakal kurang sedikit pun sesuai dengan yang telah ditentukan Allah Taala. Cuma yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya dunia itu di tangan, jangan di dalam hati, jangan di dalam pikiran kita. Fem, cukup di tangan saja. Waktunya keluar, keluar. Fem, waktunya masuk nanti ada waktunya masuk. Nah, kalau ya keluar mau dipikir dulu, ah, beli nggak ya? Beli nggak ya Allah? saya umur berlalu dalam waktu yang singkat, yang sudah ditentukan kok masih mikir-mikir. Saya mau beli jemblem, padahal mau beli jemblem gitu. <laughs> Mikir seminggu beli nggak ya? Beli nggak ya? Nah, ini ini orang yang tersiksa dan terbelunggu dengan harta itu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, beli, beli sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau kita mau permainkan dunia, beli yang bagus sekalian kalau kita mampu. Kita injak dunia itu, jangan kita jangan dunia yang yang, yang memperalat kita. Kita mau beli sesuatu mikir-mikir, mau sodako mikir-mikir. Kan berarti kan mempermainkan kita itu. Eh, jangan biarkan dunia mempermainkan kita, tapi kita yang mempermainkan dunia gitu. Nah, kenapa? Air itu nggak bisa berbuat apapun. Yang bisa berbuat itu kita. Kita yang mengatur. Air itu tetap jernih atau tidak, kita yang mengatur. Air itu sehat atau tidak, kita yang mengatur, kita yang mengambil. MA. Oleh karena itu maka hendaknya kalau kita harus mengambilnya, maka cukup kita itu mengambil seperlunya saja. Supaya apa? Supaya kita tidak repot mengangkatnya. Kita pasti minum kan? Kita perlu minum kan? Apakah karena kita pasti minum, kita kita perlu minum harus kita bawa terus? Taruh di gentong, kita bawa gentongnya. Ke sekolahan, ke masjid kita bawa gentongnya. Kan terlalu beban sama kita. Nah, jadi biarkan dunia ketika kita butuh, ambil. Tapi ketika kita tidak membutuhkannya, kita tidak mengambilnya. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satu contoh, lihat bagaimana sebuah permisalan, sebuah percontohan daripada sesuatu yang hakiki dan yang sebenarnya itu seperti itu. Wanshadu fi hadzal makna man absarul khalqa kasarabi faqad taraqqa anil hijabi. Barang siapa yang melihat alam semesta ini bagikan fata morgana, maka berarti dia itu telah menaiki derajat sehingga dia akan terlepas daripada segala macam hijab. Ila wujudi ila wujudin yarahu ratkan bilabti'adin walaktirabi. Kepada sesuatu yang ada seakan-akan banget ada tapi begitu dari jauh ada, tapi begitu kita mendekat malah hilang. Nah, itulah dunia. Dulu waktu dilahirkan dalam keadaan semuanya tidak punya apa-apa. Begitu umur 20 jadi orang terkaya. Begitu umur 40, 50 jadi orang bangkrut. Begitu meninggal tambah lagi tidak punya apa-apa. Dia dibawa ke kuburannya dalam keadaan bawa kafan sama Nah, itu saja yang dibawanya. Sementara yang tertinggal itu itu akan menjadi beban baginya. Kenapa? Tidak akan terlepas daripada tempat seseorang dihisap nantinya kecuali sampai ditanya dari mana harta yang didapatkannya dan untuk apa. Umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk apa digunakan. Itu pula masa mudanya, semuanya itu ke, ke, ke mana. Dia itu buang-buang, semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Walam yushahid bihi siwahu. Ketika melihat Fatimah Murdana, Fata Morgana itu yang dikelihatan ya itu aja air itu. Hunaka yuhdi ila sawabi. Ah, sehingga apa? Ketika kita melihat Fata Morgana, oh di situ ada Fata Morgana itu air tuh jalannya terus kenceng ke sana. Kenceng. Tapi begitu dekat malah nggak ada gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk menjalani sesuai dengan jalannya. Kenapa? Sesuai dengan yang kita lihat, oh di situ berarti kita harus pergi ke situ gitu. Fala khitabun bihi ilaihi wala muta, wala musyirun ilal khitabi. Setelah sampai maka tidak ada suaranya dan tidak ada petunjuk untuk menuju ke sana. Mau ke mana? Oh hilangnya ke kemana? Pergi ke sana. Mana tandanya? Perginya ke Mana Mana tandanya? Fata Morgana itu begitu kita mendekat hilang kan? Hilangnya mana? Sekilo lagi, dua kilo lagi, ke kanan, ke kiri. Mana? Mana buktinya? Mana tandanya? Mana petunjuknya yang menunjukkan bahwasanya Fata Morgana itu pindahnya ke sini, pindah ke sini? Mana? Nah, itulah dunia. Jadi kemana-kemananya itu kok bisa ya datanya ke sini situ kita sama seperti Fata Morgana. Jadi nggak bisa kita melihatnya. Ah itulah sebetulnya. Jadi kita itu dipermainkan oleh eh, sesuatu yang majas sehingga kita lupa kepada sesuatu yang hakiki. Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita, "Lau istamal insu wal jinnu ala ayam fauka bishayin lam yanfa'uka illa bishayin qad kata Allahu lak." Kalau seumpama seluruh manusia, bahkan seluruh jin, bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan, semuanya bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan saja kepadamu, satu orang. Semua jin, semua manusia di dunia ini, bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan kepada satu orang. Bukan seribu orang, bukan satu miliar orang, satu orang. Tidak akan terlaksana kalau Allah nggak berkehendak. Begitu pula sebaliknya kalau mereka semua bersatu padu untuk memberikan suatu mazharat kepada kamu, kalau kamu kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksana. Artinya apa? Kita tinggal pilih kata Nabi Muhammad. Itu yang terjadi. Ini loh gambarannya. Kamu tinggal pilih. Mau pilih zat yang di atas sana yang satu zat bisa mengalahkan semuanya itu. Semua manusia, semua jin, berapa jumlahnya itu? Tapi dengan satu orang. Siapa dia? Allah. Allah nggak berkehendak, semuanya nggak bermanfaat. Tapi kalau Allah berkehendak, walaupun mereka nggak berkehendak, tetap akan terlaksana. Satu dibandingkan mereka semuanya. Kita mau pasar kepada siapa? Yang satu ini apa kepada semua ini? Merugi kalau kita itu terlalu terkait, terpaut kepada suami. Siapa suami? Siapa laki-laki itu? Siapa orang tua? Tapi harusnya itu yang kita pikirkan, yang selalu kita pikirkan itu Allah. Suami itu adalah sebuah jembatan untuk kita meraih ridhonya Allah. Jangan cuma yang kita pikirkan suami, yang kita takutkan suami. fam yang kita cari-cari kehidupannya suami. Untuk mendapatkan sesuatu, tentunya suami gitu. Ngapain? Siapa suami itu? Bisa apa suami itu? Ayo tentu, tunjukkan pada kita apa yang bisa dilakukan oleh suami. Berapa banyak seorang istri yang berharap suaminya itu kuat, tapi kalau Allah berkehendak dia itu lemah, bisa? Nggak bisa. <laughs> Allah yang berkehendak. Yang berapa banyak seorang suami, seorang istri itu berharap suaminya begini begini, eh begitu terlaksana enggak seperti yang dia harapkan. Kenapa? Karena dia itu bersandarnya itu salah. Nah, makanya di sini ada sebuah pilihan mau bersandar kepada manusia yang nggak bermanfaat sama sekali ini, atau bersandar pada Allah dan dialah yang melaksanakan segala hal sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, inilah hakikat yang terjadi di dunia ini. Tinggal kita kamu pilih yang banyak itu, yang kelihatan itu, tapi nggak bermanfaat. nggak bisa berbuat. nggak bisa bergerak. Kecuali dengan dak Allah atau satu itu. Yang tidak tampak tapi sesungguhnya ada bersama kita. Nah, jadi makanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini semuanya. Allah. Ciptakan angin. Allah. Menciptakan segala macam pepohonan dengan berbagai macam aneka ragam buahnya Allah. Allah pula yang menciptakan syariat ini. Allah menciptakan manusia. Maka artinya apa? Allah itu dengan syariatnya itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu adalah sesuatu yang pasti, enggak mungkin luput, enggak mungkin salah. Siapapun kalian, laki ataupun perempuan, asalkan beramal soleh, di atas itu dia itu berlandaskan kepada iman kepadaku kata Allah Taala maka pasti aku akan berikan baginya kehidupan yang mengenakkan yang menyamankan di dunia sebelum di akhirat nanti nah, tapi ini enggak enggak mau amal soleh enggak mau Fem, beriman enggak mau melaksanakan menerapkan syariat enggak mau ya terjadi apa ya terus ada kerancauan ada kesusahan ada kesedihan kenapa melawan siapa berkuasa di sini siapa Allah. Yang berkendak ini siapa? Allah. Buminya siapa? Allah. Anginnya siapa? Allah. Semuanya punya Allah. Terus kenapa kita itu mengurusi manusia itu? Apa bisanya manusia itu? Gitu. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan yang syari, yang bohir. Begitu pula yang hakikah, yang batin. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kedua-duanya itu sama-sama berharganya, kedua-duanya itu sama-sama bernilainya, kedua-duanya itu sama-sama bermanfaatnya, maka ambillah yang hakikat untuk menguatkan syariat kita. Dan ambillah syariat itu untuk jangan lupa kepada hakikat karena sesuatu itu yang hakikat lebih banyak pada yang yang syariah gitu loh, yang dohir gitu. Loh. Nah, jadi kita mohon pada Allah taala semoga kita termasuk yang zuainin basirah termasuk yang punya mata hati yang terbuka sehingga kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah diberikan petunjuk selalu oleh Allah Taala untuk membedakan mana yang benar mana yang salah mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat insyaallah